Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Mabad. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya kita aslinya karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Perhatikan kitabnya yang punya kitab. Sekarang kita memasuki pembahasan seputar Nah, barakallahu fikum sifat-sifat postur tubuh beliau. Sudah kita lewati dulu ya sebagiannya dalam kitab Asyriniyat. Nah, sekarang ternyata disebutkan lagi di sini. Pembahasan seputar apa? Postur tubuh beliau. Bagaimana sifat-sifatnya? Perhatikan ya. Fi sifatihi dhahirah, yaitu pembahasan seputar sifat-sifat apa? Sifat beliau yang nampak. Paham ya? Postur tubuh beliau, bagaimana tubuh beliau, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, bagaimana nampar kalau fikum tingginya kita lihat. Waqad jama'a Syekh Abu Zakaria An-Nawawi dan sungguh Imam Nawawi telah mengumpulkan Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarif nawawi di dalam kitab Tahdzib faslan satu pasal mukhtasaran yang ringkas fihi di dalamnya ada ungkapan faqal penukilan di situ karena sallallahu alaihi wasallam sabit tawil ba'in wala al-qasir. Perhatikan ini. Sungguh Rasulullah SAW dahulu adalah sosok seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Berarti apa? Kalau nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, sedang. Nih lihat perawakannya nih ya. Perawakan Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Walal abjad amhat, amhat walal adam dan juga Rasulullah SAW tidak apa? Tidak terlalu putih sangat, tidak terlalu sangat putih, dan juga tidak terlalu coklat sekali. Berarti apa? Sedang. Disebutkan kurang lebihnya ya sawo matang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, Mang. Ini tidak terlalu hitam banget, ini tidak terlalu coklat banget, tidak terlalu putih sekali. Adam itu adalah asmar, coklat. Kemudian al-abyad al-ham al-amhad, bawah itu lihat tata tata nomor 2 itu syadidul bayat alladzi la yukhalid bayatuhu hamrah, yaitu putih sekali yang tidak tercampur warna putihnya dengan kemerahan. Jadi benar-benar putih. Nah, beliau tidak. Beliau tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat, sedang. Sawo matang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walal ja'dil qatat. Walal ja'dil qatat. Dan beliau juga tidak terlalu nah barakallahu fikum keriting rambutnya. Walal walasab tidak terlalu lurus. Berarti ikal gelombang. Bergelombang ikal. Istilahnya gitu ya, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Eh, tahu keriting kan? Tahu keriting ya? Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Rambutnya ikal bergelombang. Nah, kita lihat lagi. Wa tuwfiya wa laysa fi ra'sihi baik sya'ratan bayda. Allah ini lihat ini. Beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak ada di kepala beliau 20 rambut yang berwarna putih. Kalaupun ada nggak sampai 20. Maksudnya ubannya sedikit. Paham ya? Nah, nah biasanya kalau orang-orang yang normal itu biasanya ya, itu kan ubannya banyak itu putih semua rambutnya itu ya. Nah, ini kata beliau disebut sini wa tufiya dan beliau meninggal walaysa bi ra'sihi 20 sya'ratan bayda. Nah, barakallahu fikum tidak ada pada kepala beliau eh, 20 rambut putih pun nggak ada di situ. Berarti menunjukkan bahwasanya benar-benar rambut beliau itu masih enam dominan hitam. Kami seperti itu ya. Enam. Wakana Hasan al-Jism, Masya Allah. Dan beliau, perhatikan itu, beliau dahulu ada sosok orang yang bagus badannya. Ba'idama bainal mankibain, antara dua pundak, jaraknya jauh. Lebar maksudnya pundaknya lebar. Eh, pundaknya lebar. Lahu sya'run ila mangkibai. Beliau punya rambut sampai ke dua mangkibah dua pundak. Ini kalau panjang. Jadi beliau kalau panjangkan rambut sampai apa sampai nampak kalau fikum dua pundaknya, tidak lebih dari itu. Jadi kalau mau gondrong enggak masalah. Nampak kalau fikum kalau gondrong tidak masalah rambutnya panjang tidak ada larangan. Cuman jangan melebihi dua pundak. Karena Rasulullah seperti itu. Dan apakah termasuk sunnah? Para ulama telah menyebutkan bukan termasuk sunnah. Manjakan rambut bukan termasuk sunnah, cuman termasuk perbuatan yang kalau antum muta'assiyan mencontoh Rasulullah SAW yukjar batahala. Kalau sampai sunnahnya tidak. Paham ya? Nah, barakallahu Tapi kalau muta'assiyan dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW yukjar batahala. pahala. Karena beliau kadang-kali pendek juga. Beliau pernah pendek, pernah panjang. Kalau panjang tidak melebihi pundak. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa fi dan pada suatu waktu ila syahmati udhunah sampai enam dua ujung telinga panjangnya. Ini. Ukurannya ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalaupun panjang nggak sampai melebihi pundak ya. Eh, nah barakallahu fiik Labas. Nah. Nah, jangan seperti gondes, gondrong desa. Am ya, kadang panjangnya sampai eh, sampai punggung itu kurang tepat. Ya kalau mau panjang silakan tapi pundak. am ya? Kadang-kala beliau panjangnya pundak, kadang sampai ujung apa ini? ujung telinga. Wa waktin kadangkala beliau juga panjang rambutnya ila nisfi uduneh sampai pertengahan dua telinga, berarti sampai tengah-tengah sini. Oh ya. Nah, kadang sampai pertengahan dua telinga ini atau sampai ujung tel dua telinga atau sampai pundak. Nah. Terus bagaimana sisirannya Rasulullah SAW? Eh, model-model eh, atau bagaimana? Pihak tengah. Sisir tengah kanan kiri. Namanya tarajul, bersisir. Nah, Rasulullah kalau dalam masalah perbuatan itu beliau sangat mencintai ke kanan-kananan. Paham ya? Kanan Nabi Yusuf. alaihi wasallam yu'jibu tayammun wafit ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa sya'ni kullihi. Artinya apa? Kata beliau alaihi wasallam dahulu Rasulullah SAW mencintai, menyukai ke kanan-kananan. Baik dalam hal memakai sandal atau bersisiran. Kanan dulu baru kiri. Pihak tengah. Cukup apa? Eh? Nah, barakallahu fikum sisirannya. Naam. Kemudian apa barakallahu fik? Dalam semua perkara beliau secara global mencintai ke kanan-kananan. Paham ya? Jadi tidak ada salahnya kalau pakai jam kok milih tangan kanan enggak ada salahnya. Paham ya? Pakai dalil yang umum. Nah, kalau antum pakai tangan kiri juga enggak ada larangan juga. Cuma kalau pakai dalil umum, dalil yang umum kanan. Seperti itu. Dan dari sini Kasal lihyati, Masya Allah. Jenggot beliau lebat Mam ya? Lebat jenggotnya. Naam. Syasnal kafain. Kedua telapak tangan beliau tebal. Ai ghalidul asabe Jari jemari beliau tebal. Dhakhmar ra's wal karadis. Karadis jamak dari kardus. Paham ya? Naam karadis jamak dari kardus. Bahasa ini bukan kardus itu bukan. Paham ya? Kardusun. Ayo. Naam. Jadi eh, kepala beliau besar kemudian apa tulang-tulangnya itu Enam barakallahu fiik kuat. Paham ya? Enam tulang-tulangnya juga besar. Secara global kepala beliau besar. Paham ya? Enam karodis sama di kardus, bahwa disebutkan itu kan. Enam al-karodis ru'usul idham wahiduha kardus. Paham ya? Enam seperti itu. Jadi diperhatikan. Ini termasuk ciri-ciri yang kaitan dengan apa? Postur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Fi wajhihi tadwir, wajah beliau bundar. Wajah beliau apa? Bundar. Nah, barakallahu fiikum. wajah beliau bundar. Bundar tidak harus bulat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. sebutkan nah barakallahu fiikum bundar tapi bukan berarti bulat seperti bola itu bukan. Paham ya? Nah, yang riwayat yang lain para ulama telah menjelaskan, nah bundar itu maksudnya tidak terlalu nah bulat sekali, tidak terlalu panjang gitu loh. Paham ya? Ya, sedang. enam. Ada ajal ainain. Masya Allah. Nomor tujuh bapak itu perhatikan apa maknanya ada ajal ainain. Ay syadidu sawaduha. Bola matanya itu hitam pekat. Bola matanya hitam pekat. Paham ya? Nah barakallahu fikum bola matanya warna hitam pekat. Ada di antara antum yang bola matanya biru? Nggak ada kan? Orang Indonesia semua kan? Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah, bola mata beliau hitam pekat. Masya Allah. Kemudian berikutnya tawila ahdabihima. Alif beliau nah barakallahu fikum tebal dan panjang. Alis, alis ini alis. Ya, tebal alis beliau. Ahmaral ma'aqi dha masrubatin. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fik. Nam beliau memiliki apa? Memiliki rambut yang lembut mulai dari apa? asy adakik ad-daqiq sadr ila surrah. Yaitu memiliki rambut yang lembut, rambut lembut itu masih enggak tebal sekali, mulai dari apa? dada sampai surrah. Surrah itu pusar. Kadang ada kan orang yang tumbuh rambutnya sekitar sini. Iya kan? Nah, barakallahu itu ciri-ciri beliau. Masya Allah. Nah, kalau qadhi itu enggak usah terjemahkan. Paham ya? Enggak usah terjemahkan, penting udah paham tadi ya. Nah, barakallahu seperti itu. Idamasa masya Apabila beliau berjalan tegap jalannya. Tegap jalan beliau. Paham ya? nama yang yanhattu min sababin. Seakan-akan beliau itu turun nam dari suatu yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tegap. Paham ya? Nam. Ayam bi Jalannya beliau itu kuat. Paham ya? Wasabab al-hudur, itu suatu tempat yang tinggi. Paham ya? Nah, jadi beliau kalau jalan itu tegap seakan-akan beliau itu turun dari suatu tempat yang tinggi gitu loh. Jalan tegap. Paham ya? Masya Allah. Kita lihat lagi. Ia talak lak wajuhu. Wajahnya ia talak lak. Antum tahu artinya talak lak? Hah? Berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Masya Allah. Wajah beliau talak lak wajuhu. Wajahnya berseri-seri. Talak lu al-qamar. Seperti apa? berseri-seri atau bersinarnya bulan Lailatul Badar yaitu bulan purnama Masya Allah ya palak-lak berseri-seri bersinar terang benderang bagaikan apa bulan purnama bayangkan Masya Allah na'am ka'anna wajahahu al seakan-akan wajah beliau itu bulan Masya Allah eh, terang benderang gitu ya nah kalau fikum Masya Allah berikutnya Hasan Saud suara beliau indah dan bagus. Suara beliau indah dan bagus. Suatu ketika beliau salat maghrib membaca surat apa? Atur didengar oleh Jubair bin Mut'im. Waktu itu Jubair bin Mut'im itu masih kafir waktu itu. Paham ya? Dengar Rasulullah baca surat atur sampai pada perkataan Allah Taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Satu. Apakah mereka menciptakan diri diri mereka sendiri? Dua-duanya nggak mungkin. Kaget itu langsung kaget, langsung tersentuh. Dan waktu itu pula dia langsung apa? Tertanamkan keimanan pada hatinya. Sampai saya mengatakan kada qalbi an yatir kata Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mengatakan hampir-hampir hatiku terbang bayangkan. Bacaan Rasulullah bagus. Paham ya? Naam. Sahlal khuddain, kedua pipinya halus dan mulus. Kedua pipinya halus dan mulus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Rasulullah saw Dolnya al fam dolnya al-fam. Mulut beliau tebal. Paham ya? Dolik tebal artinya ya. Delapan bahwa itu ai azimul fam luas enam. Wasi'uh maksudnya apa? Tebal dan luas. Ya, tebal dan luas. Enam barakallahu fikum tulang mulut beliau. Jadi kita katakan mulut beliau tebal. Sawa'al batn was enam. Sawa'al batni was sadr. Enam. Perut dan dadanya sama, rata. Jadi nggak perutnya menonjol dulu kan? Paham ya? Perutnya menonjol ya. Perut dan dadanya sama rata. Masya Allah tegap ini tegap ini ya. Nah kalau fit, Jadi nggak terlalu kurus juga ya. Masya Allah. Ash'ar al-mankibain wa dira'ain wa al-sadr. Paham ya? Kedua pundak beliau dan kedua lengan beliau dan bagian atas dada beliau itu berambut. Ada rambutnya. Naam. Tawila zindain Nah, Zindan Roy sebutkan eh, nah barakallahu fikum aduma sa'idain. Maksudnya apa? Kedua lengan bawah beliau itu panjang. Paham ya? Rahnam rahbar rahah. Apa rahbar rahah? Sebetulnya itu was'ul kaf. Kedua telapak tangan beliau luas, luas, tebal. Kemudian pergelangan lengan bawahnya itu nah barakallahu fikum panjang. Masya Allah. Askalal ainain ay tawilu syikkihima. Kedua mata beliau barakallahu fiik, naam sangat lebar dan luas. Jadi pandangannya benar-benar tajam gitu ya. Nah, manhusal aqibain. Kedua mata kaki beliau ay qalilul lahmil aqb. Jadi kedua mata kaki beliau sedikit dagingnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Nampak menonjol itu ya. Biasa kalau orang gemuk kan tertutup biasanya ya. Nah, walaupun nampak ini sedikit. Nah, baina katifai khatamun nubuwah. Di antara dua pundak beliau, katif, ada tanda kenabian. Apa tandanya? Kaziril hajalah seperti kancing baju. Paham ya? Disebutkan wa kaidatul hamamah. Seperti apa? Seperti telur na barakallahu fikum merpati. Paham ya? Ya, sebesar segitu. Ada semacam benjolan itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti telur merpati, tanda kenabian. Nah, waktu itu siapa? Sahabat yang ketika nah, ingin masuk Islam mencari dulu, oh, pindah ini, pindah itu, pindah ini, akhirnya ketemu eh, Rasulullah SAW masih belum bertanya awal mulanya. Akhirnya ngecek. Ngecek di antara dua pundaknya ternyata nemu apa? Nah, benjolan tadinya itu eh, sebesar telur nah merpati. Siapa sahabat tersebut? Ewa eh, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu kisahnya masyhur itu ya. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya. Wa kana idza masyaka annama tutwalahul ard, masyaallah. Dahulu ketika beliau berjalan seakan-akan apa bumi itu dilipatkan untuk beliau. Paham ya? Naam. Yajiduna fi lihaqihi wa huwa ghairu muqtaris. Maksudnya apa maksudnya itu? Nah, barakallahu fiikum. Mereka akan menjumpai ketika mengikuti beliau seakan-akan itu enggak jauh. Jadi kalau kita kan kalau jauh ya jauh, tapi kalau beliau itu seakan-akan bumi itu dilipatkan untuk beliau. Dilipat itu. Nah, maksudnya lebih dekat. Wa kana yasdilu sya'ra Waktu itu beliau, na barakallahu fikum, menjulurkan, membiarkan rambut kepalanya terurai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya ya rapi, bukan terurai sembarangan ya. Summa farakahu kemudian beliau misahkan, itu pisang kanan kiri. Kanan kiri. Wakana yurat jiluhu Waktu itu beliau yurat jiluhu, yaitu apa? Menyisiri. Jadi beliau bersisir. Bersisir boleh karena datang dalam hadis yang sahih disahihkan sebagian para ulama juga sering-sering apa? Nah, barakallahu ada larangan sering-sering untuk bersisir rambut. Itu larangannya tidak ada haram cuma makruh. Paham ya? Wa illa pada asalnya kalau dia punya rambut dirawat. Paham ya? Dirawat. Nah, menyisir tidak masalah tapi dikondisikan keadaannya. Wa yusarrihu lihyatah. Beliau sering apa? Naam ada barakallahu fikum. Naam menyela-nyela jenggotnya. Sela-sela. Dirapikan. Bukan dipotong ya. Ada pun pendapat disbiun al-bid'ah wa dhalal billah kata mereka berdalilkan dengan istihad sebagian sahabat kalau sudah sampai satu genggam dipotong, dirapikan. Dirapikan dipotong itu pendapat yang tidak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kenapa enggak benar? karena makna memelihara, makna merapikan bukan memotong, dirapikan. Dan itu istihad tersebut, istihadnya siapa itu? Istihadnya apa? Ibnu Umar itu istihad yang keliru. Kenapa keliru? Karena berseberangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kosus syawarib wa Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Itu. Boleh panjang biarin sampai perut pun nggak masalah, selama nggak mengganggu nggak masalah. Tapi kalau sudah satu genggam kemudian dilihat-lihat, dipotong, paham ya? Jadi antum enggak ragu lagi kalau lihat hizbiun ahli bid'ah wad dalal billah, mereka bagaimana? Eh, ada jenggot segitiga, ada yang bulat, ada yang kotak. Paham ya? <laughs> Allah musta'an. Dikondisikan barakallahu fiik. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Kita lihat lagi. Wa yaktahilu bil ismit kullalailah. Setiap malam beliau Nah barakallahu fikum menggunakan apa barakallahu fikum telak. Paham ya? Telak namanya ismit, telaknya. Nah, antum insyaallah tahulah di toko-toko herbal banyak dijual telak itu ya. Nah, beli setiap malamnya menggunakan telak. Tapi kalau belum pengalaman ya jangan sembarangan. Nanti kalau antum pakai telak belum pengalaman bisa masuk ke dalam putih-putih bahaya. Paham ya? Jadi ada caranya itu ya. Dimasukkan gini kemudian tarik ada caranya. Kalau antum belum terbiasa ya jangan. Nanti malah eh, bola mata yang hitam itu tertabrak semua bahaya. Paham ya? Karena itu harus pengalaman, harus tahu caranya. Paham ya? Karena apa? Karena nah barakallahu fikum itu fungsinya apa sih? Sebutan para ulama di antara fungsinya adalah eh, mempertajam penglihatan. Jadi kalau antum sering pakai itu, penglihatan tajam. Wah, masya Allah. Kapan-kapan beli ya, Soalnya, ya. Eh, nyoba. eh, nah, tapi harus tahu caranya makanya. Nah, barakallahu fikum Kita lihat sini barakallahu fikum. Fi kulli 'ainin salatu atrafin 'inda naum. Sebelum tidur beliau setiap mata ini tiga tiga kali. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cara makanya harus orang-orang yang berpengalaman dan paham. Bukan di atas sini makanya. Atau makan sini nanti orang pada takut semua. Paham ya? Allah musta'an. nih ini, ini dimasukkan sini, di dalam sini. Mungkin soal sudah ada yang tahu caranya diajari aja kalau salah ada celaknya. Kalau atas ini keliru. Paham ya kan fungsinya apa? <laughs> Mempertajam pandangan dari fungsinya. Kita lihat di sini dikit lagi. Wa kana bersiap siyab ilahi al-qamis wal bayat wal hibarah ini. Dahulu pakaian yang paling beliau cintai, yang paling beliau sukai pakaian warna putih. Paham ya? Nah, dan komis, komis ini adalah jubah. Yang kalau terjemah kita jubah. Bukan kemeja pendek itu bukan. Komis itu kalau ma'ruf orang Arab jubah. Jadi kalau antum orang Arab antum ke Arab sana, eh ya akhi, hal ma'ruf jubah? Jubah malah kurang masyur sana. Komis, komis itu jubah panjang ini. Paham ya? Jadi kalau antum sana tanya hal ma'ruf komis, komis itu jubah panjang ini. Kalau kita kan jubah ma'rufnya ya. Nah, beliau mencintai jubah dan warnanya putih warnanya putih. Nah, bukan berarti yang selain warna putih dilarang tidak, cuma beliau mencintai warna putih. Naam. Wal hibarah wa darbun minal burud fihi umrah. Hibarah itu pakaian atau kain. naam barakallahu fikum, kain yang apa ada semacam naam barakallahu fikum merah-merahan. Wa kana kamu qamisihi sallallahu ila rusghi. Ini lengan panjang. Paham ya? Dahulu lengan naam barakallahu fikum jubah beliau atau pakaian beliau itu sampai Rusuk, rusuk itu adalah nah kalau fikum pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Paham ya? Nah, ini semuanya afdalnya. Antum punya jubah putih, eh, lengan panjang, itu yang afdal. Paham ya? Nah, bukan berarti ketika jubah warna yang lainnya haram atau enggak. Nah, yang jelas komis, jenis komisnya ini ya, jubah. Jadi sangat keliru kalau antum atau kita memahami fatwa Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, kalau pakai jubah pakaian suhroh itu nggak benar ya. Mungkin anda pernah dengar Syekh Muhammad Shalih ada fatwa. Fatwa ini dijadikan apa rujukan orang hisbiun. Jadi kalau mereka di tengah-tengah masyarakat nggak mau pakai jubah itu. Pakaian suhroh katanya. Bikin orang lari katanya. Keliru. Yang tepat pakaian suhroh itu bukan pakaian jubah komis ini bukan, tapi pakaian sutra. Yang orang itu bangga, sombong dengan harga yang mahal Pakaian jubah bukan pakaian surah, pakaian syar'i. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau antum berjubah, eh, nah barakallahu fikum di kampung masyarakat santai aja. Eh, sal, enggak masalah. Paham ya? Bukan surah ya. Itu tidak benar. Nah, barakallahu fiik. Allah musta'an. Lubsa lam labisa fi waqti fi waqti fi waqtin hullatan hamra wa izaran wa rida. Masyaallah. Suatu ketika beliau juga memakai nam hullah yaitu pakaian yang berwarna merah. Merahnya sini sebutkan riwayat yang lain bukan merah polos, ada semacam enam garis-garis warna hitam dan putih. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya enggak merah polos gitu ya. Nah, walaupun para ulama silang pendapat mengenai apa hukumnya memakai pakaian berwarna merah, mereka tetap menyarankan ahsannya kalaupun merah dikasih warna yang lain. Paham ya? Nah, biar selamat dari perselisihan. Ewa. Kita lihat sini kalau merah polos ya. Beliau juga apa memakai izar sarung. Warida selendang. Selendang itu biasanya taruh di bagian sini, syal namanya. Kalau musim dingin ya biasanya kalungkan gini. Paham ya? Jadi kalau di Yaman ma'ruf itu ya. Nah, kalau warida sama tam selendang itu. Wa bi waqtin saubain dan pada suatu waktu beliau juga memakai dua pakaian berwarna hijau. Nah, Wa jubah dan jubbatan kumain. kummain. Suatu ketika beliau juga memakai jubah, senit jubah, nam danyqatal kumain. yang kedua lengannya sempit. Wa koba, Ini sejenis pakaian juga ini. Wa fi imamah sauda. Dan dalam suatu waktu beliau juga pakai sorban warna hitam. Wa adkha tarafaha bayna katifah. Beliau menjulurkan ujungnya di antara apa? Di antara katifah pundak. Nah, di Julurkan, bisa dulu belakang ini juga bisa. Ini julurkan. Nah, istilahnya makanya namanya khimar. Bukan khimar ya, khimar. tahu ya? Kalau khimar itu makanya seperti ini. Ma'rufnya biasanya ada ikol itu di sini kalau orang Saudi. Paham ya? Nah, gini pun enggak masalah juga ma'ruf di Arab sana. Paham ya? nah Kita lihat sini barakallahu fikum wa takumullah. Wa bi waqtin mirton aswada ay kisah ya sana semacam selendang. Nah, walid walabisal khatam wal khuf wan dan beliau juga memakai cincin serta khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Perhatikan, khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari terbuat dari kulit. Nah, terbuat dari kulit. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Dan beliau juga pakai sandal. Jadi sebutkan dalam riwayat itu bahasanya Rasulullah kadang jalannya itu pakai sandal, kadang hafian, hafian itu tanpa sandal. Jalan tanpa sandal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intaha madzakarahu selesai penukilannya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma masastu dibatan wala hayran aliyan min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, lihat ciri-cirinya nih. Kata Anas bin Malik, paling tahu beliau Anas bin Malik kenapa 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW 10 tahun, khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sutra, wala harir. Tibat itu kain sutra, harir juga kain sutra, cuma jenisnya beda. Paham ya? Jenisnya beda. Nah, maksudnya sama-sama sutranya mungkin yang ini lebih halus, ini nah barakallahu fikum kelas di bawahnya. Intinya kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, iya nah barakallahu fikum lebih lembut melainkan Nah, barakallahu fikum eh, lebih lembut daripada apa? Daripada kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Maksudnya kedua telapak Rasul, tangan Rasulullah itu lebih lembut itu loh ya. Masya Allah. Walasanam tu roihatan qatu atyab min raihatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah mencium bau sesuatu yang lebih wangi dari daripada bau Rasulullah SAW, bau misik Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, kalau kita tidak ya, paham ya kalau kita ya, baunya tahu sendiri ya. Tapi Rasulullah bau misik. Masya Allah, naam. Walakat khadamtu. Rasulullah SAW asyur sinin. Dan aku membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Sama ni, gak pernah Rasulullah mengatakan aku, ufin qad. Paham ya? Nah, wala qala li fa'altu, lima fa'alta. gak pernah mencaci maki atau memarahi Nah, marah terhadap siapa? Arsul Malik. 10 tahun padahal. Masya Allah. Dan tidak mengatakan kepada beliau, kenapa kamu melakukan seperti ini? Walali lam af'alhu. Dan juga tidak mengatakan apa-apa pada suatu perkara yang aku tidak mengerjakannya. Ala fa'al kata, hendaknya kamu mengerjakan seperti ini. Jadi beliau, Masya Allah. Dalam artian Arsul Malik 10 tahun itu menjumpai beliau akhlaknya sangat mulia. Siapa dari kalangan sahabat yang membantu Rasulullah dalam masalah sandal? Ya, kalau kemana-mana dibawakan sandal Rasulullah SAW. Kalau mau pergi, ini di apa disiapkan. Nanti kalau beliau masuk diambil, ditaruh di dimasukkan apa? Kedua lengannya di eh, sandal tersebut, sandalnya bentuknya di sini. Sandal jepit. Siapa itu? Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, sudah kita lewati semuanya ya. Yang terakhir, waqala Abdullah bin Salam, lamma qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu datang ke kota Madinah, injafalan nasu ilaih. Injafala bahwa disebutkan asra'a wa madha manusia mereka bersegera cepat menuju Rasulullah Rasulullah SAW. Maksudnya segera mengeruyuk, berkeruyukan, berkumpul. Paham ya? Nah seperti itu. Injafala ai asroa. Manusia segera mendatangi Rasulullah SAW. Falamma nadartu ilaih, kemudian tatkala aku melihat padanya, araftu anna wajhahu tapi biwajhi kadzdzab. Aku tahu secara persis bahwasanya wajahnya bukan wajah orang yang pendusta. Sallallahu alaihi wasallam daimatan ila yaumiddin sallama tasliman katsira. Nah, ini sudah kita selesaikan pembahasan seputar apa? Fasur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. nasallaha as wal afiyah. Walhamdulillah.